Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mbikakne mboten kedah tiwaos ya. Niki wau kula ya itu etoke kalih buka. Karena saya juga mendapat amanah derek nyiaraken majelis menika keranten Dora Habib Novel nembih nindakaken umroh ya kita hadiah Fatihah mungkin-mungkin mungkin perjalanan pun, dipun paringi lancar selamat dados ziarah ingkang makbulah umroh ingkang mabrurah bisirril Fatihah tadi disampaikan tentang ilmu Wali Songo. Di Jawa ini memang sentuhan tentang dakwah itu termodifikasi begitu indah. Imam Masyuyuti dawuhake bahwa ijtihad tidak mentok tidak hanya untuk fikih. Tapi ijtihad ada mujtahid bagi ilmu nahwu, ada mujtahid bagi ilmu hadis, ada mujtahid dalam ilmu tasawuf dan perlu kita pahami ada mujtahid di dalam dakwah. Kalau ada salah satu guru kula. Eh, niki kula mboten usah bahasakan istilah khususnya kita niku kadang yang semestinya dulu di dalam dakwahnya wali sembilan itu sudah menghilangkan terkotak-kotaknya dakwah. Sekarang ini muncul dikotak-kotak kembali. Contoh kecil, setiap wonten tiang sing ke Raden Sahid Sunan Kalijogo itu mesti nggawa nggawa napa? Napa namine? Blangkon Mas. Nah, kula tiyang kota dadi ra mudeng Alafu. Memang wajah-wajah Anda yang paham. Tapi selain Raden Sahid Kalijogo kok seolah-olah gitu aja sedoyo niku betul imama betul kados gini Nur Habib Anis lan poro-poro habib niku niki nek dia angen seolah-olah masyrob mereka minuman rohaniah mereka bahkan wijah pandangan mereka seolah-olah tidur dan itu ngawur tuh. Semestinya tidak ada yang seperti itu. Bahkan dari sumber yang tidak usah Anda tanyakan, tapi ngambil baik. Ya, gitu. Semua wali sembilan itu dulu ketika dakwah yang gawa belangkot. Hatta Maulana Laden Rahmatillah Sunan jadi yaumiahnya ya bahwa belangko. Karena itu bagian daripada lisanud dakwah. Itu bagian daripada uslubud dakwah, cara-cara mendakwahkan. Mereka bukan hanya cerdas di dalam yang dikatakan sebagai fikuhul ahkam, pinter hukum, pinter dalil tidak. Tapi lebih daripada itu mereka niku fikhud dakwah. Cerdas di dalam bidang mendakwahkan sesuatu. Sehingga ukoro-ukoro mereka walaupun dikatakan sebagai Jawa sebenarnya itu intisari yang luar biasa daripada Islam itu sendiri. Nah, daripada dawa-dawa ngomong wali songo sebuah contoh saja, saya dulu ketika ngaji di tempat guru kami, Sayyidi Syekh Ma'mun Ahmad. Salah satu pakar ulama tasawuf yang benar-benar khosyahnya sama Allah luar biasa. Sampai-sampai fatwa beliau kalau disampaikan zaman saat ini yang meledos batu ewang akeh beliau niku radio harok TV harok nah ini radio li nggak selamat sampean ya. orang kerungu radio radio bocor model ngeten tadi jadi <laughs> kula mawon sing rada diundang kiai mau lebih diundang kiai lho diundang kalih Habib Muhammad niki ndongakno kula nah. Berarti aku dulu mau jadi amini benar. saya itu tidak pernah rumah saya kok ono radio ini sebab napa sing tak kuatiri itu, duit kepinginan ngrungokno radio ora waras walaupun kira-kira nek krungu krungu ungkapan mereka sidik-sidik kula iso iso mentol lah Lupa meneh sing jenengan-jenengan amin saya sing ora patek kiai. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Alasan Anda loh saya punya radio kan untuk al hidayah itu masolehnya. Tapi mafasidnya adalah mendengar radio-radio bocor kalau mau. Nah itu lebih baik didahulukan orang duwe sik ketimbang duit atau nek duwe disetel khusus alidayah terus bariku puterane ceklek <laughs> setuju ya nah itu itu selamat dunia selamat akhirat halo nah, setuju nah sing setuju mesti nanti radio gitu <laughs> lah sebuah konsep nih konsep saya kadang nek mirengke bahasa-bahasa Jawa, saya terus teringat dulu yang pertama kali menyampaikan siapa. Kalam mereka niku fasohah, kalam mereka niku balik di dalam makna. Siti aos nek bahasa bahasane Mbah Ki Arwani qalilun qarra khairun min gathirin, falro. Siti tapi mentes. Sebuah contoh tadi Mbah Kiai maknun niku muridipun Mbah Dimyati atur musi muridipun Mbah Mahfud atur musi Sampai saking alime dulu meh dipek mantu, tapi karena beliau ada wasiat dari orang tua untuk kembali, maka tidak beliau lampahno. Beliau mengatakan seperti ini. Ini pernah saya tulis di BlackBerry kula sampeyan ora mudeng BlackBerry kula. Jadi ya saya harus berhati-hati dalam menyampaikan. Saya tulis dari pada wasiat bagi makmum itu sering disampaikan ketika ngaji gitu. Salah kaprah. Suruh tampah eh kualik. Salah kaprah. Eh bener kok. Salah kaprah niku niku tok pun mudeng ya. Salah kaprah. Tambahane niku ajang suru cendok tampah. Ngrungokno sik, wedhe aku dhewe ya mumet. Jadi ngeti sampeyan tambah mumet meleh Salah kaprah apa mau? Ajang suru sendok tampah ana tambahane melih kejegluk awang-awang kesandung roto wis titik ini disampaikan terus ketika pengajian zaman ngaos nggih ngeten iki kados suasanane nggih ngeten iki nggih cakep ngeten zaman sekarang ini saya hidup di Solo itu membuktikan kebenaran ucapan tersebut ungkapane Jawa banget. Oh, suru mosok ana bahasa Arab, oh, suru tampah ngono kuwi ora ana. Suru tampah eh su apa ajang tam eh, ajang suru apa mau cendok tampah. Bayangke suru niku cendok, tampah niku panggonan kangge meletakkan makanan. Lah saking salah kaprahe iki kuwalik. Sing cendok digawe tampah, sing tampah digawe suruh. Ini zamannya. Sing bodoh dianggap ngalim. Sing ngalim sampai kaya Imam Al-Buti tadi Syekh Al-Buti yang disampaikan Habib Muhammad, sing ngalime ngantek ngono dianggap kafir, katrok loh. Loh ini ini pembuktian. Jadi nek ono wong coba umpami umpami panganan iki nok tampah. Tampah wis taruhlah nampan lah, nampan sing gedhe ana segone. Lah suruh niku cendhok sing songko, godong niku. Harus mesti sampean ning bendinane ya nggo iku ta. gue se, apa? Godong niku. Niki coba nih ono wong malik mau diwadahi nok nggone cendok godhong mau, terus njipuke karo tampah. lha iki pemilik radio-radio sekarang. Sing bangsa ora bon genah ra genah. Dengan mudahnya mereka mengatakan Wali Songo itu adalah sumber kesesatan. Astagfirullah. Mbahmu iki tanpa Wali Songo ora kenal Gusti Allah, Kang. Mbok hargai juga. Kalau mereka mengatakan goro-goro wali songo ono acara ini, ono acara ini, ini bagian daripada uslu dakwah itu sendiri. Ini bagian daripada cara mendakwahkan Islam. Ngemong kok tanpa cara itu kita tidak mungkin jadi agama Islam. Mengsamu bahmu di dipetuki malaikat Jibril jenggotan Pak warai syahadat yo ya Mbahmu yang melayu mana, lah. Mbah nggo sarung mbah ora. Mudeng ora iki. Kabeh ya saranane alwasail bihukmil bi hukmil maqasid. Ya mbok ya karo sing dadi Orang-orang yang berkata se sehebat itu, saya yakin no wong separo era iso. Setugel wong Islam ora iso. Coba sing wong do ngomong-ngomong, Dulu agama Islam datang tidak membawa budaya. Wis, wong ngono iku ngono, ku kon ngomong aja nok Solo. Culung tulung kon manggon nok panggonan sing bener-bener agamane iki non Islam. Blas dak ono. Coba kon manggon rong dina ra mulih diantemi wong sakmene. Ya ta tidak? ya wali-wali songo riyen mboten ngoten iki. Mereka luar biasa untuk syahadah saja. Lu HP murah itu dipatahin Nah, aku nggak HP larang we tak ini. Suarane kemresak lah. Jadi masalahnya Bib Muhammad buka dengan senang hati saya juga. Ya, gitu. Masya Allah. Terus saking rakete tiang raudhah niku diantem minggu lho. Alhamdulillah. Angger urip neh tak gepuk tenan. Gempur ngapunten mawon. Nah, karena ya ngapunten ya, majelis ilmu iki wis pokoke nuansane iku digunakno kanggo ilmu mawon. Ora usah dipamer-pamerno HP-ne. Wes diteruske niku. Nah, iki nek cara radiomu ya niku bid'ah niku mau dadi pengajian kok atak-atak ngono. Nah, sakit ke ya. Nah, yang kedua tadi apa? Ono ungkapan yang Masya Allah bahwa kedegluk awang-awang kesandung roto. Artinya apa? Orang hidup di zaman akhir ini. Ngarepe iki ra apa-apa, ndak ada masalah apa-apa, ning sirahe bonyok kabeh. Anak lagi lahir, sirahe langsung kenyut-kenyut. Lahir 2013 kok kuliahe piye bayare bayarin lagi lahir banyak mikir kuliah anak. Ini bagian daripada kejeglok awang-awang. Kesandung roto lho. Awak sih apa dalan roto ujug-ujug awake. Wah, geblak-geblak. gini apa? Kesandung lah, kesandung apa? Roto. Nah, ini nasib orang sekarang. Ini oh, ini ungkapan Mbah Kiai kula, Mbah Kiai Makmun sing Sifatin itu mengungkapnya tentang kebingungan orang yang hidup di zaman akhir. Untuk itu malam ini saya akan mencoba mem, apa ya istilahnya apa? mentransfer bahasakan. Buah itu sampean ya mudeng bahasa transfer Transfer itu adalah trans ditambah per lah gitu. <laughs> Hai hai. Gengen iya, ngeten. Iya. Iya, Kula ningali sumerep Wong memang manusa urip niku diken fasiru filardi ardi fanduru. Kon mlaku-mlaku, kon ngeti-ngeti. Karena ngeti-ngeti itu bagian daripada mengenal untuk lalu mengenal kepada khilqatullah, lalu mengenal kepada Allah Al-Khaliq itu sendiri. Kula nyawak wong urip zaman sakniki niku memang uripe kaya ukara niku salah kaprah. Coba gambarane nok Solo mawon. Dan jenengan niki wong-wong Solo bareng-bareng. Liyane Solo ketoke durung separah itu. Sing pertama coba Anda angen-angen upacara kematian seseorang di Solo. Di Solo ini kalau ada orang mati dianggap top. Itu mana kalah. dikirimi karangan bunga kertasnya itu banyak. Wanggerono wong mati kok bongso turut berdungkan cinta Wah. Siapa-siapa terus nggawa karangan gede-gede walaupun ini yo karangan-karangan bunga ngono yo kertas. Kan? Nek wis ana model ngoten iki, iki anggapane wong umume wong Solo. Iki berarti sing mati wong top. Yang kedua, jadi kematian seseorang itu dianggap sebagai final tentang kehebatan, ke kebaikan, bahkan dianggap sebagai tanda bukti kenikmatan hidupnya di alam kubur dengan cara apa? dengan cara sesuatu-sesuatu yang tampilan-tampilan dohir. Jadi kan nek ring makom meraci berikut Dari ingin makom Mbah Sirot. Niku makom dibuangun gede-gede, wape apik nek melebu pusarana itu roto-roto gini akan marmer. Ijinnya itu roto-roto marmer. Apik-apik, Anggepane wong-wong Solo niku sanggeroh roh kaya ngono, wah berarti uripe wis bahagia. Iki sing jenenge salah kaprah. Nek teng Kudus ngoten nika riyen isih rada setengah waras. Sakniki isih kathah sing waras. Kebanyakan tiang-tiang sedo karena teng mriku memang ada tuntunan khusus, jadi seolah-olah persiapan untuk kematian itu luar biasa. Roto-roto mereka niku sing pun sepuh-sepuh ngoten gadah tabungan pribadi. Mengke nek pun anu nek pun mepet-mepet pun rumangsa seolah-olah pun badhe akhir-akhir dari kehidupannya niku wasiat kali anak-anak bojone. Iki aku wis nyimpen duit, nok ngisor iki tak dokok semene iki, iki engko nek aku mati tulung yo ya, kiai iko diundang rene iko diundang rene habib iko diundang rene supaya pas dinone aku mati sing ndongakno akeh Lah sekarang seperti itu tidak ada. Jadi seolah-olah kematian itu wujud daripada kebaikan dia ketika mati. Wis pokoke angger mati karangan bungane kertas akeh terus Bahkan panggonan untuk none yo ya di kelas-kelas elit. anggapane ngoning kuku cukup. Astagfirullahal. Lebih parah daripada itu. Dan ini kita orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Pada resepsi-resepsi pernikahan yang ada di, di kota kita ini. Di waktu semestinya sing jenenge mempelai berdua itu duduk di pelaminan Butuh untuk datang banyak orang untuk bukan hanya sebagai saksi karena itu bagian daripada kebutuhan untuk menghilangkan fitnah a'limun nikah walau bisyatin kata Rasulullah memang nikah niku perlu digedek perlu diketokno perlu di disiarno perlu diundang-undang ke bahkan pada dasarnya walimatul arus itu wajib ditekani tetapi sekarang ini elat itu sudah tidak ada sekarang ini sudah takal takaluf. Kejentus awang-awang. Nikah yang semestinya itu yang menyenangkan. Yo semampuni yo semampuni. Tidak boleh bertakaluf. Bayangkan Habib Ali Al-Habsi dulu menikah aja. Seperempat kambing untuk berbuat walimah gara-gara supaya nyontoni ring murid-muridnya ya sak mampuku ya iki walaupun akhirnya beliau mendapat keberkahan pada waktu putranya menikah yang pertama kali disembelihkan kambing 100 ekor. Tapi kita ini urep kesandung napa kejeblok karo awang-awang. Subhanallah. Anak kita mau nikah, kita stres dulu. Gedung bayar piro? Resepsi entek piro? Lah sing paling mumet melih Waktu pas acara nikah yang semestinya kita ini seneng-seneng paroh-paroh paroh kita mumet. Mengikuti amal amplope pira ya? Ya Allah. Anake telu bijak lehe. Lagi salaman, lagi kering ini, ngene iki. Gek-gek amplope mang ewu. Wah, ra Salah siapa? Salah kita sing kecegluk gawang-gawang. Kenapa ada hal seperti itu? Rubama kakoto anas ditakeluk. percerai berian umat silaturahmi menjadi hilang gara-gara kita saling memaksakan. Ambok ngono iku nikah sak mampune. Gawe acara ya kira-kira oh aku ki gawe piring jumlahe 30 ngundang wong 30 to. Isane nyogati 30 ngundange wong 1000. kentir. Dadi uripe yang ngene niku sirahe iki ora ketatap apa-apa ning benjot sirahe. Gudie, gudie. Kenapa? Karena memaksakan diri. Nah niki lho, omongane wong kuno ngoten niku. Sithik aos, imentes menggambarkan betapa hidup di zaman sekarang ini ya seperti itu udah oh, ono apa-apa kok sirahe ngelu dhewe sikile ora kebentus apa-apa dalane ya lurus lho kok kesandung ngantek bundas kabeh siapa yang salah ya dia sendiri tapi ujung-ujungnya, ngamit saya niki ini dia angen kenapa itu terjadi? Kok ana wong to ngarepe ngarepe ora ana apa-apa kok sirahe kok kebentus-bentus karena apa? Karena sudah tidak bisa memandang kehidupan ini. Itu bagian daripada pandangan nek basornya yang jamaknya itu absor yang yang yang meripat dohirnya ini ini mengerti tetapi tidak difungsikannya basirah peningale mana mereka memandang hanya meripat-meripat tok. Mereka mendengar hanya kuping-kuping tok. Mereka tidak pernah mendengar dengan pendengaran hati mereka. Mereka tidak pernah memandang dengan pandangan hati mereka. Mereka sok hanya gara-gara pandangan mereka yang tohir. Sok karena pendengaran-pendengaran yang tohir. Bisa ngerti guru negeri tanggane. harap nikah. Malah arep kuat nganakno acara nang ndi paling wis nok ngarep omahe terus apa apa nutup dalan ngene-ngene goro-goro krungu ngono awas manahan gara-gara <laughs> kupinge kuping kuping ya centelan kacamata iki to dia tidak pernah mendengar bahwa eh tanggoku kok ngomong ngono ya jadi tonggo iki kepiye to? Aku ki arep dalam nikah iki cara Rasulullah. Lah Kanjeng Nabi ku memang merintahno nek nikah niku kudu dirayakan semampu kita. Lah nek aku mampune memang nutup dalam ya wis bismillah, wis mampuku kono kok. Begitu pula tentang pandangan dohir kita, jangan cukup dohir. Kudu harus dipandang pula dengan pandangan-pandangan tasirah bahwa kesemuanya yang ada di muka bumi ini harus kita jalankan sebagai sarana untuk bahagia di kemudian hari. Ada cukup gur Keto wong api, tapi jebul jebuli kita mengke bundas tembe akhire. Nah untuk bilangin, Maka untuk itu saya eh, di malam ini mungkin Kados nopo sing didhawuhaken kali Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi wau bilik. kenapa banyak orang kok gampang mengkufurkan orang lain itu diantaranya ya, ya kok kupinge gur kuping dohir niki mripate gur mripat dohir jadi dia hanya menyaksikan menurut apa yang dia anggap Akhiripun ya sak karepe dhewe ring wong. Iki syirik, iki iki syirik, iki syirik, iki syirik liyane wonge syirik kabeh. Kenapa? Karena dia tidak memandang lebih jauh terhadap apa dan bagaimana yang dia lihat. Lah mugi-mugi kalau jenengan iki kegolong tiyang sing nek mandeng iku ya iso tekan jero-jerone. Ngoten nggih? Nah, jadi Angger ana wong kok wis ngucapaken Allah, wis berarti ku wong iman. Nek ana wong kok wis ngucapake Kanjeng Nabi ku rasule Gusti Allah, ya iku wis iman. Islam niku pun dipun tegaske Allah walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah Islam, agama, bahkan manusia ini memang diciptakan Allah pasti berbeda. Apa meneh nek urusan bab buruk? Bab cabang-cabang pemikiran di dalam Islam ngapunten mawon. Wong mani, sperma niku mawon hukume beda-beda ana ulama sing ngarani mani ku najis. Ana sing ngukumi mani niku mboten najis. Gus nabur namung termasuk perkara sing digokake. Sing termasuk haram nek dipangan ngono mah. Lah kita niku nek ngaji gur nate mireng bahwa sperma niku mboten najis. Terus sampean maksa wong Islam kudu ngomong bahwa sperma wajib orang najis. Ya, sak remukmu. Imam Maliki menghukumi yang namanya jaran niku dagingnya haram dipangan. Imam Syafi'i halal. Dalile Imam Maliki al khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Jadi ayat Quran menyebutkan bahwa manfaate jaran niku kanggo ditumpaki lan digawe perhiasan. Lalu Imam Maliki mengatakan, berarti untuk makan tidak boleh wong hanya untuk ini kok. Tapi Imam Syafi'i berpendapat kenapa kok jarang kok oleh dipangan? Karena ada hadis di zaman Rasulullah Sida Aisyah pernah men menyaksikan onten sahabat nyembelih napa jarang lalu dimakan. Dunia ngeten iki kelas Imam Malik kalau Imam Syafi'i. Kok ya beda banget. Jarang sing siji ngarani haram mutlak sing siji kena mutlak lho. Lho ngono menghargai Aja meneh sing hanya gur maulud, sing nyatane mauludan, wis tak ngandel mawon. Titen-titenan, daerah kok tidak tersentuh maulid. Gersang kaya kuburan. Mlebu ndlong tok. Wong titen-titenan, coba pas pengajian nanti niku kok kono kulino rata-rata do mauludan. Nyebut Kanjeng Nabi, Allahumma sholli Muhammad langsung ngono. Jadi kanjeng Nabi disebut langsung jazabnya itu ketarik hati langsung. Nusulallah Muhammad. Walaupun suaranya hujannya ngeprek ngono tadi. Loh, tapi nek daerah-daerah sing oh belas tidak tersentuh mutiara-mutiara sing durur, berjanjin macam-macam. Jenengan ngucap nonjeng Nabi sak remuk yo ya wong Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad pernah berkata, hmm, karena apa? Mereka menganggap kanjeng Nabi ini kalbari kaya tukang pos. Tukang pos itu moro ring ring. Pak, ada kiriman. Oh ya, ini Quran dari Gusti Allah. Seolah-olah kanjeng Nabi itu dianggap tukang gowo pos nonton itu. Gitu. apa pernah sampean kok Dalamnya jenengan pun di Pak Pos? Monggo pinarak riet, iki wonten wedange, wonten nate ini. Nek ono, aku tak jadi Pak Pos. Lah Kanjeng Nabi niku dianggap kaya ngonten niku. Alah Kanjeng Muhammad lah kur dipilih kon ngeterno Quran. Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi itu munfasil sesuatu yang terpisah dengan Quran itu sendiri. Orang ngerti bahwa Quran kesemuanya itu yang walaupun juluhat tauhid mayoritas di isinya tauhid akbar para cerita kisos-kisos para nabi tapi Anda perlu sadari kisah-kisah para nabi itu semua adalah mewakili daripada mengenalkan Rasulullah itu sendiri. dicetak nomawon nek cara Imam Busiri wa kulluhum mir Rasulillahi multamisun ghurban minal bahri aw rashfat minad diyan. Jadi sebenarnya yang kita terkenal bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana Nabi wah yang luar biasa luar biasa. Itu tiada lain adalah kesemuanya itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangane Kanjeng Nabi ku siji neng didom menjadi sekian para rasul itu menjadi akhlaknya para rasul itu semuanya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa terpisahkan Quran dari Rasulullah. Maka untuk itu kalau kita sadari wong doa enceng-encengan wis nek bab balil wae mumpun disampaikno kabeh Habib Muhammad. Ndoro Habib Novel wis nglotok ngantek wis Tarik tinggal sampean ki nglothok ijo apa udak ngono tok. Nek Bib Nobel ki nglothok nglothok utuh lah awake dhewe ki nglothok ilang apa utuh. Kalau saya ora usah wungkir-wungkirat, ngene lho, ngene lho, iki gampangane gampang. Kowe nek nek jero Quran ngene iku kowe pernah ra cerita Rasulullah dilahirke piye niku kira-kira tahu apa ora? Enggak ada itu. Bahkan surah Muhammad itu tidak ada gambaran mengenai Rasulullah lahir. Bagaimana Rasulullah itu dirawat siapa, begini. Tidak ada. Bahkan di dalam hal-hal yang lain. Malah justru Siti Maryam dengan ibunya yang namanya Hannah. Itu secara detail tentang kelahirannya disebutkan di dalam Quran. pertanyaan, Mosok nongati muran diroso penasaran belas. Aku iki duwe rasul jenenge Kanjeng Nabi Muhammad, iku modele piye to? Ha nek nganti ora ya sanjen balung kere ngono. Nah, mestinya kan kudu kita butuh sing kudurar dengan bahasa-bahasa indah yang disusun seperti ini, yang ditirakati oleh laku lampai dohir batine Habib Ali al Habsi menjadi jurus-jurus ampuh bukan hanya ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dilahirkan tetapi di dalamnya adalah ungkapan-ungkapan cinta bagi orang yang rindu ingin mengenal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dicampur adukkan di situ. Bukan hanya cerita tentang kelahiran begini, tetapi cerita yang diceritakan dengan ungkapan yang mengungkapkan adalah orang yang sangat cinta sama Rasulullah. Jadi ketika kita baca, yo ketetesan cintane Habib Ali niku. Jadi ora gurang sal maca Kanjeng Nabi Muhammad iku laire ana ing Mekah dina Isnin tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah. Nek gur aku ya iso nggih kata-kata ngoten. Aku orang ora nyek ya udah. Tapi Habib Ali Al Habsyi jenengan mengke ngaji kali Habib Muhammad ngeten niki. Buka niki mukadimah untuk menyampaikan di hari Isnin tanggal rolas tahun gajah itu ketika dilahirkan mukadimahnya seperti apa? Basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim bi bisyarah لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. Lho, iki iki sing tak ungkapno iki seorang rasul yang disebutkan bisyarah kabar gembiranya dari Al-Qur'an bahwa datang kepada kalian seorang rasul yang memiliki akhlak azizun alaihi ma'anitum yang selalu berat kalau ada kesengsaraan melanda kepada diri kalian. Harisun alaikum cintanya kepada kalian luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim. Lalu Habib Ali mengatakan barang siapa yang terhentak hatinya tersadarkan hatinya bahwa ada bisyarah sebesar ini maka itu alamat wong sing oleh hidayah lho ketarik bar maca iku terus sapa to sing dimaksud rasul sing piye to kok ngantek di sifat kaya ngono kok kaya ngantek Quran sing wis cetha jelas iku kalamun qadim sing ora mungkin salah ora mungkin keliru kok menegaskan berarti rasul memang punya akhlak yang seindah itu Loh, jadi Habib Ali ora cukup gur ngomong ke Pak dino Senin tanggal rolas tidak menyadarkan kita bahwa Rasul itu bukan sembarangan. Itu pentingnya maulid. Membacanya saja Habib Anis mencontohkan harus penuh dengan akhlak. Kombinasinya disebutkan di zaman Habib Anis itu sing terbangan kudu sing ahli benar. Ya, agak latihan ki Sebab engko nek keliru ya ngrisi-ngrisine kuping. Senek yang dihadirkan di acara yang seindah itu juga senek yang terindah. Lho tenan niku. Zaman lho iki ora duluan duluan gitu. Di masa Habib Anis piambak lho. Beliau sebagai bahkan saya punya foto itu ketika beliau apa nonton ketika ada acara damel apa khataman Bukhari itu Habib Anis nonton sama ikut ngewangi bantu untuk ya Allah jadi semuanya dibuat dirukunkan menjadi sebuah umpama umah itu dikonsepkan dari mulai gambar yang benar-benar dari arsitek yang top tapi pelaksananya juga top tukangnya ya top nanti sak macam-macamnya digawe top. Sebab nopo Nilai rasa yang top ditambah top menjadi super top top itu. Menjadi orang kalau datang ke majelis itu seolah-olah terhipnotis. Seolah-olah hadir ke tempat yang benar-benar sofa, sing benar-benar beningno noati, Wong-wong sing do mumet-mumet sing tadinya dikatakan kaya Mbah Makmun tadi kalau di luar-luar majelis itu sirain niku kaya-kaya kejentuh sawang awang tadi menjadi tidak lagi kejentuh sawang awang dibuka wacana yang menyelamatkan kowe aja kuwatir karo uripmu kowe ndek rasul sing azizun alaihi ma anittum susahmu rasul ikut menyusahi bil mukminin raufur rahim kowe rasa mumet kowe rasa kesandung sing rata kowe rasa kejeglok karo sing awang-awang karena Rasulullah sangat rahman kepada orang-orang iman kowe anggere sing penting iman Rasulullah ikut rahmati awakmu Loh, sehingga di situ muncul harapan-harapan yang luar biasa. Pengakuan-pengakuan isfa lana lana lana ya habibana seolah-olah cita-cita kekhawatiran kita kebentur-kebentur sirah kita bayang no anakku besok biye putuku besok biye ki aku mahku cili anakku rolas besok mangan biye semua hilang karena di situ ada tumpuan harapan yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, nek sampean gelem nyadari kaya ngono ahno ya wis ku mau kere. Ini karena Habib napa Habib niki kula tak jenengan mangke ingkang napa nerusaken saya tak qasidah sebagai rasa rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setuju nggih? Ya? Oke, mugi sing kersa mirengaken utange lunas. Lho engko nek utange lunas iso melu umroh Bib Novel ngono lho. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad يكاد من شدة الشواق فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حبه سكن في الضمير حبيبي الذي حب سكن في الضمير متى متى يأذن المولى لنا في المسير نزور خير الورى المختار طه البشير نزور قبر ونتعطل بذاك العبير ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير نزور في عافية يسهول علينا العسير نزور بأولادنا كبيرين عظيم نشهد جماله ويمصي الطارق منا قدير يا سيد الرسل تحت الباب طالب فقير يا سيد الرسل تحت الباب طالب فقير يبغي كرامات كل لما في النظير ويدرك العبد منك كل ما في الضمير ما لي طلب غير في لقيا سراجي المنير معي في مقعدي والمسير يا الله بجاه تكينا حرنا للسعير واغفر لنا كل زله وامحو ما في النظيم واغفر لنا كل زلة وامحو ما في النظيم الفاتحة